الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم جيكو بالذكر اني اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمة الإخلاص والعلم النافع والتوفيق والسداد يا رحمن يا رب العالمين يا كريم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى kita akan memulai kajian Tahdzib Matan Abi Syuja' dengan terjemahan fikih Islam lengkap penjelasan hukum-hukum Islam madhab Syafi'i madhab yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab yang kita pegang ini karya Dr. Mustafa Dhib Al-Buwa Hafizahullah Ta'ala Seorang ulama syafi'i terkemuka ya, Yang ada di masih hidup di zaman sekarang Dan beliau mengerahkan upayanya untuk Eh, merincikan dalil-dalil dari untuk kitab al ghoya wa Taqrib karya Abu Suja rahimahullah taala. Kitab at tahzib ini kita pilih karena dia kitab yang menengah dan kitab yang memperhatikan dalil dan juga bukan sekadar ya Sebenarnya bisa kita hanya membahas atau mengkaji matannya saja, matan Abi Suja. Tapi alangkah baiknya jika kita menggabungkan antara Eh, kemukaan matan dan juga dalil kemukaan matan dan juga dalil namun sebelumnya kita akan membahas tentang fikih dan juga permasalahan madhab beberapa madhab syafi'i beberapa permasalahan dalam madhab syafi'i dan pengenalan sedikit tentang imam syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga kitab-kitab bermadhab kitab-kitab madhab syafi'i Kita telah mengetahui di kajian usul fiqih pada hari Senin kemarin bahwasanya fiqih itu secara bahasa artinya adalah ah masih ingat. Agak secara bahasa, secara bahasa. Pemahaman, al-faham. Agak sini dekatan. Ayo Mas Ahilman dekatan. Fiqih secara bahasa itu mutlak al-faham. Al-faham secara mutlak ya. Dan adapun secara istilah sebenarnya istilah uh, eh, fikih itu memiliki tatawur ya ini memiliki perkembangan. Jadi fikih dalam istilah mutaqaddimin yaitu orang-orang di zaman salaf atau di zaman setelah salaf tepatnya itu definisi fikih bukan seperti definisi fikih di masa kontemporer sekarang. Ya, kemudian di masa pertengahan juga definisi fikih ketika itu tidak sama dengan definisi fikih di masa sekarang definisi fikih di masa uh, era mutaqaddimin mereka menyebut fikih untuk segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah fikih mencakup ibadah atau pertama mencakup aqaid mencakup akidah mencakup juga ibadah dan juga mencakup akhlak ya mencakup akidah mencakup akhlak mencakup juga ibadah yang kita kenal jadi fikih secara uh, eh, fikih ya istilah itu dikenal dalam di era mutaqaddimin sebagai ma'rifatu kulli ma jaa'a 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Fikih dalam mengetahui apapun apapun yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti akidah termasuk fikih. Ya. Kemudian akhlak termasuk fikih. Kemudian uh, ritual ibadah mengetahuinya juga termasuk fikih. Dan juga muamalat termasuk fikih, ya masuk dalam ibadah atau ibadat dan muamalat, yaitu perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Itu termasuk mengetahuinya, itu termasuk fikih. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala wafat uh, tahun 150 Hijriah itu memiliki definisi tersendiri tentang fikih. Berarti ini mutaqaddimin sekali 150 Hijriah wafatnya. Ya. Memiliki definisi tentang uh, al-fiqh itu sendiri adalah ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Artinya adalah mengetahui tentang kejiwaan apa baginya Waalaikumsalam. Apa baginya dan apa atasnya. Maksudnya apa yang menguntungkan baginya dan apa yang merugikan atasnya. Kalau habis ini udah udah habis bukunya berarti yang selain datang nggak dapat kitab. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. Baik itu kata Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah juga memiliki kitab yang bernama Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar nama kitab Imam Abu Hanifah. Walaupun ada tentang sanad kitab tersebut ada hal-hal yang dipermasalahkan. E, namun kitab tersebut dinisbatkan kepada Abu Hanifah rahimahullah taala dan berkaitan dengan manhaj dan akidah. Itu berarti fiqih akbar. Maka mungkin dikenal di istilah mutaqaddimin, akidah itu disebut juga sebagai fiqih akbar. Fiqih akbar. Adapun fikih yang tentang ibadah itu berarti yang asghar, gitu kan. Ya. Kemudian eh, perkembangan kedua, eh, kemudian di era berikutnya para ulama mengerucutkan sedikit pemahaman tentang fikih dan di, lebih dikhususkan bahwa saya fikih itu hanya mencakup akhlak dan ibadah dan juga muamalah akhlak dan perbuatan anggota tubuh seperti ibadah dan juga muamalah. Makanya dikatakan definisi <clears throat> untuk generasi kedua yaitu perkembangan kedua, definisi fikih itu adalah al-ilmu bil ahkamil far'iyyati asy-syar'iyyati al-mustamiddati min adillatiha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum cabang ya yang bersifat syar'i yang termaterikan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi mengetahui hukum-hukum farai, faraiyah. Hukum fara' itu mukabil atau uh, lawan dari hukum usuli, asal. Karena kita sudah mempelajari usul fikih, asal ada fara', ada asal ada fara'. Eh. Kalau misal asal itu lebih berkaitan dengan apa uh, usuluddin itu apa akidah dan semacamnya kan hal-hal yang uh, bersifat akidah i'tiqad dalam agama adapun fara' lebih ke cabang dan itu lebih ke permasalahan ibadah ya dan juga muamalah dan termasuk juga dalam ranah akhlak akhlak juga termasuk Nah berarti dalam di generasi kedua ini perkembangan kedua istilah fikih itu dikenal sebagai al-ilmu bil ahkam al far'iyyah ya kan bil ahkam al far'iyyah al syariyyah al mustamiddah min adillatiha tafsiliyah yaitu mengetahui hukum-hukum yang bersifat far'i ya furu' dan syar'i yang terambilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Itu termasuk di dalam definisi ini uh, tadi apa? akhlak termasuk. Kemudian termasuk juga di dalamnya ibadah dan muamalah. Gimana Mas Ari? Ada ada yang kurang? Fikih yang yang generasi kedua adalah mengetahui fadl, mengetahui hukum-hukum far'i yang syar'i, hukum far'i yang syar'i yang terambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi ini ada, ada ada kemiripan dengan definisi yang kemarin kita pelajari. Namun definisi yang kemarin kita pelajari tentang fikih itu lebih mengerucut lagi dibandingkan ini. Jadi tadi definisi yang pertama untuk era mutakodimin itu apapun maja'a anillah dari syariatnya yaitu masuk dalamnya akidah, masuk di dalamnya juga akhlak, masuk di dalamnya juga af'alul jawar yaitu perbuatan anggota tubuh seperti ibadah dan muamalah. Tapi kemudian kan ah, berkembang dan berkembangnya istilah fikih itu kemudian mengerucutkan pemaknaannya dan arsirannya dikerucutkan yang tadinya masuk ke akidah juga sekarang di generasi kedua akidah tidak masuk. Masuknya hanya apa? ranah ibadah dan muamalah dan juga ranah akhlak. Akhlak, ya akhlak. Jadi tentang uh, jadi masuk dalamnya fi'il qalb seperti arroja al-khauf, ya. Kemudian at kemudian al-ikhlas. Itu semua masuk ke dalam fikih di era mutaqaddimin dan di era pertengahan. Bisa difahami di sini? bicara ini, Waalaikumsalam Akh Al Afri. Iya. Kemudian juga ada perkembangan ketiga. Perkembangan ketiga dan ini perkembangan ketiga yang masih bertahan sampai sekarang. Yaitu mendefinisikan fikih secara istilah yaitu yang kemarin kita pelajari apa? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Mas Ari sudah hafal? Mas Ari. Dihafalkan Mas Ari. Jangan jangan ditunggu kan depan, harus dihafalkan segera ya. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al al-amaliyah. Jadi ya, ma'rifah mengetahui. Udah kemarin kita bahas hukum-hukum syar'i yang bersifat al-amaliyah. Nah, amaliyah berarti kan amaliyah itu berarti perbuatan. Dan perbuatan di sini tidak masuk di dalamnya i'tiqad ya kan? dan tidak masuk di dalamnya akhlak. Makanya dalam bab-bab fikih itu dalam kitab-kitab fikih seperti ini misalnya Kifayatul Akhir itu tidak disebut di sini kitab akhlak tentang bab menjauhi riya nggak ada. Itu masuk ke dalam akhlak. Ya, masuk ke dalam akhlak. Nah, untuk definisi ini al-amaliyah biadilatih tafsiliyah dengan dalil-dalil yang terperinci itu keluar darinya ilmu akidah nggak masuk dan keluar darinya ilmu akhlak itu juga tidak masuk ya atau atau sebagian ulama menjadikan uh, ilmu akhlak itu sebagai sinonim dari ilmu at-tasawuf. Eh, tasawuf kan sebenarnya aslinya untuk akhlak sebenarnya. Tetapi memang di dalamnya kan ada beberapa hal yang dipermasalahkan. Tapi hakikatnya tasawuf itu berarti menjernihkan kolbu gitu kan. Intinya kan seperti itu. Cuma kan karena banyak ulama-ulama yang berkecimpung di dalamnya tapi tidak memperhatikan hadis-hadis yang yang sahih, bahkan hadis-hadis dhaif dan palsu yang disebarkan. Baik, jadi tadi untuk fikih secara istilah atau secara bahasa tadi apa artinya? Faham. Kalau fikih secara istilah itu ada tiga tiga definisi atau tiga tatawur, tiga tingkatan atau tiga apa? Tiga versi enggak? Sebelumnya tiga tiga apa? Tiga periode. Hah? Tergantung dari dari generasinya. Dulu di zaman era mutaqaddimin awal-awal Eh, masuk ke dalam semua yang apa yang disyaratkan dari Allah dari dari akidah kemudian akhlak dan ibadah atau muamalah ibadah dan muamalah itu masuk ke dalam perbuatan anggota tubuh ya akhlak masuk adab ya tapi sebenarnya yang namanya adab dan akhlak dalam beribadah itu juga masuk ke dalam fikih dalam definisi yang muta, mutakhir sekarang karena ketika kita sholat bagaimana kita mengurus jenazah itu semua adalah adab untuk mengurus jenazah syarat sah solat itu semua termasuk adab solat gitu kan akhlak dalam solat ya kan kemudian membaca Al-Quran dalam solat itu juga termasuk adab dalam solat ya tapi di sini kita pelajari secara formalitas yang pertama tadi udah semuanya mencakup akidah akhlak dan ibadah dan muamalah yang kedua mencakup apa aja ya furu' dan furu' itu masuk ke dalamnya apa akhlak ibadah dan muamalah Berarti di sini diklasifikasikan bahwasanya usul usuluddin itu akidah. Dan furu'uddin itu akhlak dan fikih yang kita kenal. Ya kan? Uh, usuluddin sebenarnya istilah usuluddin itu berasal tadinya dari kaum Mu'tazilah. Ya kan? Kaum Mu'tazilah, usuluddin dan furu'uddin. Dan mereka menggunakan istilah usuluddin dan furu'uddin itu ya untuk memenangkan mazhab teologi mereka. Tapi pada hakikatnya usuluddin itu masuk juga tidak hanya pada akidah melainkan Sholat pun termasuk usuluddin. Bagaimana mungkin sholat termasuk furu'uddin ketika disebutkan dalam lima uh, uh, ukun Islam? Sholat itu termasuk furu'uddin. Uh, uh, usuluddin. Secara globalnya. Karena wajib. Zakat termasuk usuluddin. Gitu kan. Jadi usuluddin itu hal-hal yang pokok dalam agama benar tentang akidah itu, tapi tidak semua dalam akidah itu masuk dalam usul sebenarnya. Misalnya antum mengetahui nama-nama malaikat dalam Al-Qur'an misalnya. Kalau seseorang tidak tahu ada uh, uh, masalah uh, misalnya misal ada permasalahan apakah orang setelah dikubur itu mendengarkan suara yang di atasnya atau tidak? Suara maksudnya suara orang sekitarnya yang lewat di kuburan itu atau tidak? Itu masalah akidah bukan? Tapi itu masalah usul bukan? Bukan. Kalau seseorang jahil tentangnya iya atau tidak nggak tahu nggak nggak ngerti, ya itu nggak nggak dikafirkan, nggak nggak difasikan, nggak itu itu masalah masalah yang jauh. Walaupun masalah akidah. Jadi masalah usul dan furu' ini istilah seperti ini uh, batasannya itu kadang relatif, kadang-kadang relatif ya. Wallahu alam. Kemudian yang yang generasi ketiga mengatakan bahwa uh, lebih mengerucutkan lagi pemahaman fikih secara istilah bahwasanya fikih itu lebih dekat kepada apa? Kepada hal-hal yang bersifat hak hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Amaliyah itu masuk ke dalamnya ibadah dan muamalah. Ibadah lebih condong kepada misalnya taharah, eh, puas, solat eh, salat, eh, zakat, som Ramadan dan haji. Kemudian diteruskan dengan muamalah masuk ke dalamnya nikah, dan juga masuk dalamnya buyuk beserta farak-faraknya cabang-cabangnya ya. Tapi itu pembahasan tentang tentang fikih. Istilah fikih. Dan kemudian juga ada kita mempelajari di sini kan uh, eh, mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa kita mempelajari Madhab Asy-Syafi'i? Karena Indonesia mayoritasnya memegang Madhab Asy-Syafi'i dan kita layak untuk mempelajarinya. Dan kita mempelajari Madhab Syafi'i bukan untuk bertaklid buta semata pada Madhab Syafi'i, melainkan kita mempelajari karena inilah yang dikenal di tanah air kita. Jika ada yang e, menyelisihi dalil, maka mana yang kita ikuti? Dalil tentu saja. Jadi jadi kalau misalnya sudah jelas dalil yang bertentangan dengan madhab, kita kemudian tetap memilih madhab, maka ini manhaj yang salah dalam baik dalam fikih atau dalam yang lainnya. Nggak boleh seperti itu kan. Jadi kita yang lebih tepat adalah mengikuti dalil namun kita juga memakai madhab sebagai pemudahan dalam belajar dan itu adalah hal yang sangat baik bahkan seharusnya talibul ilm itu e, mengenal kitab-kitab ulama-ulama dan perkataan-perkataan madhab yang dianut oleh mayoritas manusia di sekitarnya ketika misalnya kita mengetahui di Indonesia ini eh, mayoritasnya bermadhab syafi'i walhamdulillah Lalu kemudian malah justru kita menyebarkan madhab Hanbali dan kitab-kitabnya dan penulisnya itu kurang tepat. Kurang tepat. Madhab Hanbali di negara Saudi. Tapi kita kan di negara Indonesia. Namun bagaimanapun madhab Hanbali memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki madhab Syafi'i terutama orang-orang zaman sekarang ya. Di antaranya adalah bahwasanya madhab Hanbali mereka lebih memperhatikan dalil. Oleh karena itu mungkin penjelasan dan syarah kita terhadap mazhab Syafi'i ini juga ada influence dari mazhab Hanbali karena karena anak didikan Hanbali memang. Jadi mau bagaimana? <laughs> Jadi memang waktu di pesantren Al Irsyad dahulu dipelajar belajarnya fikih Hanbali dan juga di uh, di di Libya juga memakai kitab usul fikih yang kental dengan mazhab Hanbali. Ya, jadi mungkin kita akan eh, beberapa poin kita menyelisihi mazhab Syafi'i, namun tetap kita kita harus mempelajari mempelajari mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i ini uh, eh, mazhab yang sangat agung dan eh, diikuti oleh banyak sekali para ulama. Para ulama besar, masyhur. Antum ketika menemukan nama-nama di Indonesia ada nama-nama nama-nama yang ternyata itu adalah nama-nama ulama Syafi'i siapa contohnya dimulai dari Syafi'i ya Syafi'i banyak nama Syafi'i ya. Syafi'i PI dia dia panggilnya kemudian juga ada nama misalnya Nawawi banyak ah, Bantani Bantani orang Indonesia ulama Indonesia rahimahullah ah, sebenarnya bukan Banten sebenarnya bukan Banten bukan Banten dia Al Bantani bukan dari Banten uh, itu Al Banjari itu bukan Ciamis juga <laughs> Eh, kemudian juga uh, ada uh, Ar-Rafi'i, An-Nawawi, Al-Baghawi, kemudian Baydawi. Ada orang namanya Baydawi. Ada orang Betawi banyak namanya Sayuti. Suyuti atau di tempat lain dan juga ada yang namanya yang lain selainnya uh, Az-Zahabi. Az-Zahabi juga bermadzhab Syafi'i. Cuma Az-Zahabi di sini beliau rahimahullah taala uh, fikihnya bermadzhab Syafi'i namun konsentrasinya enggak ke mazhab ke, enggak ke fikih tapi lebih ke hadis dan kadang menulis kitab akidah ya ya di antara ulama mazhab Syafi'i Al-Mizzi tapi Al-Mizzi Al-Mizzi ulama hadis nggak nggak konsentrasi ke fikih dan makanya di Indonesia jarang ada nggak ada yang namanya Al-Mizzi apa orang Indonesia Baydawi ada Baihaqi al baihaqi ulama mazhab Syafi'i wafat 457 Hijriah Al Hadromi. Al Hadromi itu nama nama marga yang sekarang masih masih masih tersebar. Jadi nggak ada orang Indonesia disebut Hadromi gitu. At-Tabari. At-Tabari. At-Tabari itu uh, uh At-Tabari ada ada At-Tabari Abu Ja'far At-Tabari, ada At-Tabari Abu Thayyib At-Tabari. Ya Abu Ja'far Ibnu Jarir itu sama. Abu Ja'far itu kunyahnya. Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari itu mufassir, wafat 310 Hijriah. Tetapi Ibnu Jarir ini rahimahullah taala beliau tidak mengikuti mazhab tertentu dalam fikih. Ya. Jadi mazhab fikih beliau lebih ke Tabari udah. Seperti Imam Bukhari. Walaupun banyak dari ulama mengklaim bahwasanya At-Tabari dan juga uh, Al-Bukhari dan juga Muslim ini lebih condong madhab fikih syafi'i namun pada kenyataannya enggak mereka adalah mujtahid mustaqil mujtahid independen ya tidak mengikuti dan atau mengekor pada madhab tertentu dari madhab-madhab yang ada ya baik itu madhab Hanbali atau madhab Syafi'i Hanafi Maliki tidak tidak diikuti secara buta begitu saja ya kemudian juga ada nama-nama lain ah, Ibnu Katsir Ibnu Katsir juga madhab, bermadhab Syafi'i Enggak Al-Qurtubi Maliki. Al-Qurtubi Maliki ya. At-Tirmidzi At-Tirmidzi Abu Isa At-Tirmidzi wallahu alam. Wallahu alam. Ana belum menemukan. Enggak tahu. Kemudian lain jadi rata-rata ahlul hadis kalau ahlul hadis banyak yang tidak bermazhab oh, ahlul hadis. Ya. Selain itu siapa lagi kira-kira? Siapa? Hah? ah Ibnu al Muzani muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala Imam Imam al Muzani Al-Buaiti kemudian uh, Rabi' Al-Muradi itu murid-muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala Al-Haytami ya Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama besar juga Ar-Ramli makanya banyak namanya Ramli Ramli nah ya enggak Ibnu Hazm itu Al-Zahiri enggak itu enggak malah justru bertentangan dengan mazhab Syafi'i Ibnu Hazm itu. Uh, Al, Al Nurdini gimana? uh, iya. Oh, itu itu pembahasan tentang tentang mazhab Syafi'i sedikit ya, tapi kalau misalnya kita mau menuruti membahas mazhab Syafi'i benar-benar itu nggak butuh nggak bisa satu satu kali pertemuan empat kali pertemuan atau lebih tahun lebih Taib kita kita langsung aja ke kitab. Nah, kalau gitu kita langsung ke kitab. Uh, kita mulai dari pembukaan uh, eh, mukadimah oleh Syekh Dr. Mustafa Deep al -Bukha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya udah habis jadi antum karena datang agak terakhir jadi menunggu ya. Ya, menunggu aja. Ya nggak tahu bulan depan atau tahun depan kita nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah semata yang berfirman di antara kitabnya, Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ya, memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, yaitu tafaqahu fid din, ya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum la'allahum yarji'un atau la'allahum yahdharun. Dan eh, uh, qaumahum dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat ini di surat At-Taubah di surat At-Taubah 122 menunjukkan bahwasanya berjihad ke medan perang itu asal hukumnya fardu kifayah. Tidak fardu ain. Tetapi justru sebenarnya asal hukum mencari ilmu itu fardu ain bagi kaum bagi seorang muslim. Itu bedanya. Jadi orang nggak boleh dia berkuar-kuar jihad dan semacamnya, tapi dia sendiri gak berilmu itu itu kebodohan, jahal. Bahkan berjihad itu sendiri juga membutuhkan ilmu. Atau jalan ke Suriah nggak mengerti hukum jihad, nggak tahu hadis tentang jihad. Nanti kemudian kalau misalnya ke Suriah beneran antum melakukan jihad tanpa ilmu. Ya. Dan itu nggak boleh seperti itu. Berarti mencari ilmu itu wajib, sementara berjihad fisabilillah itu fardu kifayah dan dalam beberapa kesempatan menjadi fardu ain. Jadi pada dasarnya hukum asalnya mencari ilmu itu wajib. Fardu ain bagi setiap muslim. Makanya dalam dalam sebuah hadis Nabi walaupun hadis ini dipermasalahkan sanadnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fariidah, kewajiban ala atas kulli Berarti setiap ini kul lafal umum dalam usul fikih. Kul ni muslimin, setiap muslim. Tapi tentu tentu uh, uh ilmu yang dipelajari menjadi fardu kifayah itu enggak semua ilmu syar'i. Ya, enggak semuanya, tetapi yang membuat yang misalnya seseorang mau berdagang, maka ia wajib untuk fardu ain atasnya untuk mengetahui ilmu syar'i tentang buyu ini perdagangan. Ya kan? dia mau sholat, maka dia wajib untuk mengetahui ilmu syar'i tentang sholat. Nah ini, ini seperti toharoh, kemudian sholat, kemudian uh, zakat fitrah terutama, kemudian haji, uh, haji bagi yang ingin, dan juga kemudian uh, puasa Ramadan. Itu setiap muslim balik akil itu wajib untuk mempelajari dulu. Jadi nggak langsung langsung main main beribadah banyak-banyakan tanpa ilmu ya. Iya. Yeah. Salawat dan salam kepada Nabi terakhir yang bersabda, "Man man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan menjadikannya faqih dalam beragama, yaitu memahami agama. Ini faqih secara umum. Syuf di sini kita tahu tadi definisi faqih. Mencakup akidah, syar, uh, akhlak dan juga ibadah dan muamalat. Nah, Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan menjadikan manusia tersebut faqih dalam agama, beragama. Masuk ke dalamnya faqih dalam akidah dan juga dalam akhlak dan juga dalam ibadah dan muamalah. Dan mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini adalah barang siapa yang tidak Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah tidak akan menjadikan dia faham akan agama. Maka barang siapa yang tidak paham agama berarti dia sedang diinginkan keburukan. Diinginkan keburukan oleh Allah Subhanahu Tidak diinginkan kebaikan padanya. Ya. Jadi memang bahaya dan makanya orang yang yang nggak mau yang mau yang mau ngaji dan istiqomah terutama dalam pengajian itu yang patut bersyukur. Jika tidak bersyukur, oh dia berarti eh, kelak akan berhenti dari pengajian dan kemudian kembali kepada keawaman atau kejahilan dan kebodohan ketidaktahuan maka berarti itu tidak diinginkan kebaikan darinya tapi yang disalahkan bukanlah Allah yang disalahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun juga tetap sudah memberikan modal sekarang kenikmatan banyak sekali kan ini kitab gratis nah, nah ini ini sebenarnya antum dapat kitab seperti ini itu antum mendapatkan beban yang lebih Ya, dibandingkan dengan yang belum dapat kitab. Ya. Beban di antaranya antum harus masuk terus. Kalau enggak berdosa antum. <laughs> ya kan? Ya? Ah, kecuali uzur, kecuali uzur. Uzur bukan uzur-uzuran ya. <laughs> Ah. Tapi juga bukan berarti teman-teman yang belum dapat kitab berarti ah belum dapat kitab nggak usah nggak usah masuk. Enggak juga. Tetap harus masuk semuanya. Ya. Kenapa kayak ini? Ini tentang ini kita belajar ilmu syar'i, bukan belajar ilmu sembarangan tentang rumput, tentang apa enggak. Kita belajar benar-benar bagaimana kita beribadah. Nah, jadi mulai dari kitab tohar itu kuncinya. Makanya kita Rasulullah SAW, miftahus solati atuhur. Kunci solat itu bersuci. Nah kalau misalnya bersuci nggak benar, solatnya pasti nggak benar. Dan kalau solatnya nggak benar, pasti nggak benar. Pasti orangnya nggak benar. Maka barang siapa yang tidak belajar fikih pasti nggak benar tuh orang. Iya kan? Lah iya benar. Sekarang cari orang yang nggak pernah belajar fikih, ada nggak yang benar ibadahnya? Nggak benar. Sekarang banyak yang wudhunya nggak benar, asal-asalan. Air di keran digedein terus gini-gini doang. Itu seperti anak TK wudhunya. Nggak benar tuh orang. Walau hatta dulunya pernah belajar di pesantren fikih Syafi'i. Tapi berarti apa? Enggak bermanfaat ilmunya. Kenapa? nggak diamalkan dan juga Allah nggak menghendaki kebaikan dari dirinya kenapa udah dikasih tapi dia nggak mengamalkan Allah ya, naudzubillah ya baik demikian juga kepada keluarganya para sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka dengan baik sehingga dia memahami agama kemudian mengetahui dan mengajarkannya. Sebab di sini antum juga mempunyai beban. Ketika antum sudah mengetahui ilmu antum mengamalkan antum juga sebenarnya terbebani untuk mendakwahkan kepada orang minimal dalam skala keluarga karena kalau ilmu tersebut antum pendam begitu saja antum bisa mendapatkan naudzubillah laknat dari itu ya bisa mendapatkan dosa besar karena apa menyembunyikan ilmu padahal ilmu tersebut dibutuhkan oleh saudara antum keluarga antum atau tetangga antum atau yang lainnya dari kaum muslimin ya jadi ini kita kita ini dalam perjalanan sebagaimana perjalanan Rasulullah dan juga para sahabat yaitu tradisi mencari ilmu dan kemudian mengamalkannya. Jadi jangan pernah ketika kita merasa ini kok kayaknya nggak bakal habis-habis bukunya, ketika antum menginginkan cepat habis bukunya itu menunjukkan ada kesalahan di kolbu. Berarti niatnya nggak bener nih. Niatnya pengen cepet-cepet Padahal kita bukan di sini niatkan cepet-cepet, tapi bagaimana kita meraup faedah kemudian mengamalkannya. Kalau ini cepat-cepat di sana di kajian-kajian yang cuma sejam dua jam selesai kemudian nggak pernah teringat lagi setelahnya selamanya. Tapi di sini kita mengkaji untuk benar-benar mengikat antum dan kita semua dengan ilmu. Oke, kajian kita ikatlah ikatlah ilmu dengan dengan tulisan Kita apa? Baik itu dengan adanya ketulisan sebelumnya atau setelah itu antum menulis. Karena di sini ana mewajibkan bagi antum semua kemari itu nggak boleh nggak bawa apa-apa, harus bawa apa-apa ya kue atau makanan enggak bukan itu antum harus bawa pulpen enggak bawa pulpen antum beli cari di toko tuh di Alfamart dan lainnya pokoknya harus bawa pulpen untuk modal antum menulis faidah-faidah ya supaya enggak hanya di sini duduk aja kemudian antum tiap hari seperti itu enggak kita enggak mau yang seperti ini tiap hari antum Senin sampai Kamis atau yang Jumat yang juga Jumat Masa tiap hari datang kemari cuma pengen ngedengerin ini bukan kajian tematik sebagaimana antum biasanya. Antum boleh dengar kemudian nggak distrap nggak diapain. Di sini nggak. Di sini antum harus benar-benar Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau yang Jumat juga ikut itu harus bermujahadah, menulis, mengukir, mengabadikan. Ketika nanti antum misalnya punya keturunan, antum e, menulis catatan di kitab-kitab cetak ini kemudian antum tanggalkan tanggal berapa gitu kan baik hijriah atau masehi nanti ketika a, a, a, putra atau putri antum melihatnya 20 tahun mendatang atau 30 tahun mendatang itu mereka bakal mengenal oh ini antum adalah thalibul ilm ayah saya adalah thalibul ilm ya iya dibandingkan antum nanti uh, di, dikenang karena cuma fotonya saja misalnya ini ayah saya dulu wah ayah saya dulu pakai apa pakai jubah pernah ke Saudi pernah gini gini lebih lebih abadi dan lebih indah ketika antum terlihat oh antum dulu rajin mencari ilmu tiap pagi ya, kemudian antum mengisahkan kepada anak-anak antum masya allah nah, subuh subuh subuh subuh sudah mengejar waktu ya soal subuh di jalan kemudian ternyata portalnya ditutup ya kedinginan dan dan sebagainya itu akan menjadi kenangan antum akan menjadi cerita buat buat keturunan antum yang kelak akan dicontoh oleh oleh generasi di bawah kita ya. Insyaallah. Wa ba'd kitab matan Al-Ghoyah wa At-Taqrib. Al-Ghoyah namanya Al-Ghoyah wa At-Taqrib. Coba di sini ini yang disebut matan Abi Suja, oke. Okay? Matan Abi Suja itu dikenal dengan tiga nama. Ada yang iya maksudnya matan Abi Suja. Matan matan Abi Suja, Abi Suja Al-Asfihani Matan Abi Suja. Abi Suja ini orang Persia aslinya, orang Persia, ulama di abad 5 dan 6 Hijriah. Matan Abi Suja. Waalaikumsalam. Mana Faris? Oh ya. Matan Abi Suja ada juga dikenal sebagai kitab namanya Al-Ghayah wa At-Taqrib. Al-Ghayah wa At-Taqrib. Ya. Kemudian dikenal juga dengan nama Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar. Jadi tiga nama. Makanya makanya syarah-syarah terhadap kitab Matan Abi Suja itu beda-beda nama. Saya tadi kan pertama Matan Abi Suja. Ada syarahnya. Syarah Matan Abi Suja itu kitab namanya Al-Iqna. Al-Iqna karya Asy-Syirbini rahimahullah taala. Kan dicocokkan dengan akhirannya Al-Iqna fi halli alfazi matan Abi Suja' gitu. Kemudian uh, ini kita lihat al-ghayah wa taqrib. Uh, tadi alikna ada ya. Jadi tadi alikna untuk mensyarah matan Abi Suja dan alikna ada juga syarahnya. Syarah disyarah lagi. Ah, uh, uh, syarah lagi. anak ada kitab dua-duanya. Kitab alikna ada di kamar dan juga kitab syarah terhadap alikna di rumah Kalibata sana. Hasiat al-Bujairami atau al-Bujairimi 5 jilid. Syarah untuk Al-Iqna. Kemudian ada juga uh, kitab al ghoya wa Taqrib ini disyarah oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi menjadi Fathul Qarib. Fathul Qarib. Kalau pernah mendengar kayak itu kitab yang masyhur di kalangan eh, kiai-kiai Syafi'iyah dan di kalangan eh, pesantren-pesantren tradisional Fathul Qarib itu masyhur. masyur Hah? Ibnu Qasim al Ghazi. Itu mata Nabi Suja juga syarahnya. Syarahnya, syarah mata Nabi Suja. Namanya Fathul Qarib. Fathul Qarib. Dan Fathul Qarib kemudian disyarah lagi. Dan Fathul Qarib itu syarah yang singkat ya. Cuman kosakata-kosakata doang kemudian ditambah beberapa aja. Kayak tafsir jalan lain kalau misalnya antum melihat, Kemudian ada juga eh, eh, syarah untuk Fathul Qarib uh, eh, Hasyiat al Bayjuri atau Hasyiat Al-Bajuri. Ebajuri eh, itu tukang bajai itu aslinya nama ulama. Tapi kemudian dijadikan sebagai tukang bajai itulah sinetron-sinetron itu mereka menjadikan nama-nama ulama, nama-nama sahabat sebagai nama-nama tokoh-tokoh yang culun atau apa. Kayak Utsman misalnya. Dijadikan kayak gitu Utsman. Utsman. Kemudian dijadikan sebagai tokoh yang figur yang culun dan seperti itu ya. Ya kan yang Utsman sekarang udah ditutup sinetron itu. Hah? Ya. Iya, itu. Nah, juga misalnya Bajuri. Kenapa ulama besar Bajuri itu di Mesir? Walaupun beliau berakidah Asy'ari Bajuri itu, Asy'ari itu lain, tapi dalam segi fikih beliau masyhur di kalangan Syafi'iyah. Ya. Kemudian juga Nawawi Al-Bantani punya syarah terhadap kitab uh, Fathul Qarib. Ya. Uh, juga ini disebut juga kita matan Abi Syuja disebut juga Ghoyatul ikhtisar dan syarahnya yang dicocokkan namanya adalah Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ini syarah Ghayatul Ikhtisar fi hal Ghayatul Ikhtisar ini kitabnya Kifayatul Akhyar. Ana punya dua model kitab Kifayatul Akhyar. ha jilid. Ah, dua jilid ya? Dua jilid. Kifayatul Akhyar itu dua jilid. Kabar-kabar kalau misalnya antum sudah khatam mata Nabi Suja dalam waktu 10 tahun ini, nah kemudian kita mulai kifatul Akhir untuk 20 tahun ke depan. Jadi 30 tahun antum <laughs> habis kan cuy. Tapi sejujurnya ini kitab kifatul Akhir Inilah yang yang sebenarnya e, menjadi wasilah perubahan untuk hidup anak pribadi. Dimulai ketika di gudang ya. Di gudang. di gudang di rumah di Kalibata. Itu Ana melihat, Ana ngorek-ngorek gudang kan. Ana melihat kitab Kifayatul Akhyar versi Jadwal jadul jadul kita kuning ya. masih masih modelnya kayak gini dia kertasnya kuning kuning dan uh, ya aroma masa masa lalu masa tempo dulu uh, tahun 70-an yang ternyata itu punya ibu Ana ya. tertulis di situ nama ibu Ana ketika masih SMA dulu oh. dulu kan orang anak anak SMA itu kan agak tua kalau sekarang SMA mungkin uh, 15 16 tahun ya kalau dulu kan 20 tahun masih SMA dulu. Anak-anak zaman angkatan tahun 60 70 ya. Nah, itu dulu Kifayatul Akhir itu ah, kitab yang dipakai untuk sekolah di madrasah Syafi'iyah dulu di di di Tebet. Di Jakarta. Hah? Iya, dulu madrasah itu mereka mereka itu uh, untuk anak-anak SMA memakai kitab itu. Untuk SMP Fatul Qorib. Jadi dengan dengan Arabik jadi sebenarnya sampai sekarang itu kemunduran yang sangat jauh sebenarnya. Arab asli bukan Arab Melayu kan? Dulu kan Arab asli, Arab asli. Arab Melayu dulu, dan, dan masih masih nggak ada harokatnya, nggak ada harokat. Itu antum baca mungkin dalam satu halaman aja udah nggak kuat perutnya. Nah, itu itu masih SMA itu, masih SMA. Iya masih SMA itu udah udah membaca seperti itu dan di, dan dipelajari dan diartikan. Nah, ketika anda melihat seperti itu, masya Allah ternyata dulu adalah ibu anak gigi, gitu kan mempelajari fikih Syafi'i ya karena emang emang emang program sekolah. Nah, dan kemudian setelah itulah mulai, setelah itulah mulai kemudian perubahan dalam untuk anak pribadi. Setelah itu mulai benar-benar bertekad berazam uh, untuk lebih lebih lagi dibandingkan yang di atasnya. Dulu juga kakek anak eh, kakek anak Mbah Jaiz. Jaiz dulu adalah ulama atau kiai Syafi'i di daerahnya dan juga ayahnya kakean. Jadi sebenarnya anak itu seorang Habib. <laughs> anak karena karena keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam. <laughs> Jadi ini kifayatul akhir. Mata Nabi Suja itu bukan yang asing di keluarga kita dahulu dari zaman dulu bukan asing. kita yang dari dulu. Tapi kemudian karena memang uh, eh, anak disekolahkan lebih dekat kepada uh, Hanbali, tapi kemudian tapi bagaimanapun kita layak untuk melestarikan insya Allah kajian-kajian Syafi'iyah, eh, kitab-kitab Syafi'iyah. Dimulai dari mata Nabi sejak dulu. Kalau misalnya udah kita udah hatam ini insya Allah berlanjut nanti insya Allah mudah-mudahan ya mungkin dua tahun lah, dua tahun. Hmm. Ya, ya mungkin. Mudah-mudahan. Ya, mungkin kita perbanyak nanti. Ah, kajian sekarang cuman beberapa menit, 40 menit seminggu. Nanti kita perbanyak mungkin setiap hari tujuh hari ya oke okay. kapan-kapan lah ya tapi insya Allah kita insya Allah akan terus uh, mempelajari ini dan masih panjang perjalanan kita jadi jangan sampai antum sekarang uh, udah mulai kemudian antum tiba-tiba berhenti di pertengahan itu sangat disayangkan ya kecuali kalau ada uzur kayak misalnya digerebek atau diusir atau di apa itu beda lagi tapi kalau misalnya dalam kondisi aman ini atau harus benar-benar sungguh-sungguh mencari ilmunya ya.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 Baik, 3 menit lagi kita ke durusul lughah. Durusul lughah.